Bismillah, innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil fala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 26 April 2021 bertepatan dengan 14 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salati Tarawih wal Witr. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-30 dan kita akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apakah di saat kita berdoa kunutul witr mengangkat kedua tangan atau tidak usah mengangkat kedua tangan. Maka sebelum kita bahas pelajaran ini dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi ilmatan barakallahu fikum. الإمام قال المؤلف رحمه الله ساعة بخمس أو بسبع أو بذكر ركعات عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى يصلي ثلاث عشرة ركعة لا ويزيل منها ويزيل من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة يوجد منها رواية رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ركعتين ركعتين في آخر الليل رواه مسلم عن ابن جلاس عن ابن جلاس قال سألت ابن عباس عن الإسري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفجر ركعتين من آخر الليل رواه مسلم عن ابن جلاس عن ابو موسى بن مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى فصلى فصلى فيها فصلى ركعة أوتر بها ثم قرأ فيها مئة آية من النساء ثم قال فعلوت أن أضع قدمي التي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال المؤلف وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب قائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من صيامه الا السهر وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من صيامه الا الجوع والعرض ورب قائم ليس له من صيامه الا السهر قال المؤلف حفظه الله تعالى من شروط الثاني والثالث العقل والقلوب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع قلم عن ثلاثة عن النعيم حتى يستيقظ وعن وعن الصغر حتى يقدر وعن المجنون حتى يعقل أو يطيع حديث حسن المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا ذكره صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح احدكم ولم يوتر فليوتر حسن غيره ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر فقال إنما الوتر بالليل فقال يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر فقال فأوتر حسن قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو يتجوزها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من قيامه إلا الجوع ليس له من صيامه إلا الجوع وإن قائم ليس له من قيامه إلا السفر صحيح حديث ما عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قائم حقه حقه من صيامه الجوع والعقل ورب قائم حقه من صيامه السحر حسن لغيره معي Assalamualaikum Sa'id Di bulan penuh berkah ini Semoga doa saya yang berpuasa diijabahi Semoga dimudahkan urusan dakwah sunnah di rumah saya Dan dimudahkan pembangunan masjidnya Pertanyaan di sini, apakah saat kita berdoa kunut witir mengangkat tangan? Bismillah. Tentang permasalahan doa witir, baik dia menjadi imam ataupun dia menjadi makmum. Apakah mengangkat kedua tangan ataukah tidak perlu untuk mengangkat kedua tangan? Perkara seperti ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama terdahulu dan khilafnya di sini hilaf yang tidak iktidad tidak yang merupakan prinsip dari segi akidah dan manhaj sehingga ikhtilaf di kalangan para ulama di sini bersifat wasa, dan kita harus meluaskan dari yang para ulama luaskan sehingga tidak ada pentabdian si mubtadi ataupun pentahziban seperti di zaman sekarang yang tidak mengikuti pendapat Syekh kami maka hizbi seperti kelompok Al-Hajuriyun menghizbikan orang karena pondoknya mempunyai payung yayasan. Karena Syekh Al-Alamah mereka yang besar Al-Hajuri membid'ahkan misalnya. Maka jadilah pentabdian dan pentahziban. Gara-gara permasalahan kurangnya faham masalah jam'iyah dan penterjemahan dari bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Alhasil, masalah mengangkat kedua tangan telah terjadi istilah di kalangan para ulama. Di sini kita mengambil khilaf dan mengambil kalimat yang tarjih min bab al-ibadah. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik Ibn Huwairis, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli Maka salatlah kalian seperti kamu melihat aku salat. Maka salat adalah ibadah. Apalagi salat tarawih juga dari sunnah seperti hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qama ramadan imanan wahtisaba gufirallahu mata pada memingdambih. dambih. Barang siapa yang menghidupkan solat tarawih di malam Ramadan, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka permasalahan ibadah solat witir di dalam sholat tarawih itu adalah ibadah. Maka di sini kita telah menyebutkan isyarah ada khilaf, maka kita bahas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan pendekatan yang sebaik-baiknya dengan dalil dan perojehannya. Namun pada hakikatnya istilah yang ada semuanya dalam keadaan sunnah. Tidak yang menyelisih pendapat kita adalah hizbi, mubtadi' tidak. Maka kita masuk kepada permasalahan khilaf dan mana yang rajih. Maka disinilah pembahasan kita. Sehingga kita di sini mengajak para tulabul ilm dari adik-adik dan anak-anak kita sekalian yang mana sekarang kalian duduk di bawah maka mungkin setelah beberapa tahun kalian akan duduk di atas menjadi pengajar maka kalian bagi kami adalah perkara yang besar bukanlah kalian bagi kami hanya sekedar tingkat SD, SMP, tanawiyah yang kalian ini adalah anak-anak yang dipandang sebagai rendah ataupun anak-anak yang nakal hanya sekedar kelas mutawasid tidak. Di sisi kami kalian adalah tulabul ilm. Yang mana derajatnya tinggi, ditinggikan oleh Allah yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Maka kami mengajari kalian di sini dengan tidak bertaklid. Madhab kami di sini dari dulu seperti madhabnya para ulama dan dulu kami belajar dengan Syekh Mukbil dan para masyaih yang lain. Dalam permasalahan khilaf kita berikan ucapan dari berbagai pihak. Kemudian kita berikan dalil dari berbagai madhab yang berselisih. Kemudian kita rojehkan dengan pendalilan tarjih. Maka jika kalian mengikuti kita, inilah dalilnya. Jika kalian ada pendapat yang lain, maka silahkan. Namun hatu burhanakum in kuntum sadikin. Sebutkan kepada kami dalil yang menyelisihi ucapan kami dan perojehannya seperti itu. Maka di ma'ahad Mukbil Al-Wadi'i kita tidak mengajari taklid. Tidak mengajari ucapan pembina, ucapan ustadz selalu benar. Tidak. Jika antum ada mukhalafah, namun dengan adab, bahwa apa yang kita perbuat di sini marjuh, tidak sesuai dengan dalil, maka hatu burhanakum ingkung kuntum sadiqin. Itulah yang kami inginkan dan itulah yang dulu di tempat Syekh kami Darul Hadis bidamad sehingga tidak menciptakan manusia-manusia ataupun dai-dai yang takut kepada Syekh Mukbil. Tidak menciptakan tulabul ilm yang takut kepada Syekh Mukbil. Dan kami tidak ingin di sini di markaz ini ada tulabul ilm yang alhamdulillah kita tidak mengajari mereka kepada taklid. Jika mereka berpendapat, kita terima. Apa hujahnya? Tidak kita memaksakan kehendak. Sampai di antara kita ada murid yang takut dengan kita. Jika menyelisihi, maka ini tidak benar. Allah berfirman, Ittabi'u ma'unzila ilaikum mirabikum, wala tatabi'u min dunihi Maka Allah tidak mengajarkan untuk bertaklid, tetapi ikutilah dari ucapan-ucapan manusia yang mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah dan jangan mengikuti ucapan-ucapan manusia yang tanpa hujah. Maka kembali kepada permasalahan khilaf. Telah terjadi ikhtilaf dari kalangan para ulama sabiqon. Dari semenjak salaf terdahulu. Tentang permasalahan ini. Seperti disebutkan oleh Ibnul Mundir di kitabnya Al-Awsat. Bahwa permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama mencari menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan an yarfa yadaihi fil kunut yang mengangkat kedua tangan di saat membaca kunut, doa kunut. Dan ini pendapat dari Ahmad Ibnu Hambal dan korinnya Ishaq Ibnu Rahawih dan Ashab Ra'i. Ashab Ra'i mereka dijadikan kelompok karena kebanyakan berpendapat dengan akal mereka. Wafihi qaulun tsani an la yarfa al-aidi fil kunut. Tidak mengangkat kedua tangan di saat sedang berkunut. Dan ini ucapan Imam Malik dan Al-Auza'i dan Yazid Ibnu Abi Maryam Dan juga ucapan Imam Az-Zuhri dan Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id Ibn Musayyib. Maka dinukilkan dari ucapan-ucapan mereka seperti Al-Auza'i mengatakan, In syi'ta fa'asir ba'ik. Maka tidak mengangkat kedua tangan, tapi jika ingin mengisyaratkan dengan telunjukmu di saat berdoa. Dan begitupun pun dinukilkan dari Imam Az-Zuhri, lam yakun yarfa al-aidi fil itar fi Ramadan. Bahwa kata Az-Zuhri dulu dia tidak pernah mengangkat tangan di saat witir Ramadan. Dan begitu pun dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri dulu tidak pernah mengangkat kedua tangannya cukup dengan telunjuknya digerak-gerakkan dari doanya. Dan begitu pun dari Said Ibn Musayyib. Di mana Said bin Musayyib masyhur juga ucapannya salah satun mimma ahdatsan nas ihtidar as-sujud waraf al aidi fi du'a wa as-saut kata Said bin Musayyib tiga perkara yang manusia itu di dalam salat menambah-nambah ikhtisar fi sujud di saat sujud itu cepat bangunnya dan mengangkat kedua tangan di saat sedang berdoa kunut dan mengangkat suara dengan keras. Maka ini pendapat Said Ibn Musayyib. Maka dari dua pendapat ini, mana yang rajih? Seperti biasa, kami memilihkan kepada kalian madhab. Sehingga kami tidak mengajari kalian taklid. Harus begini, harus begitu, tidak. Alhamdulillah, kami menghargai kalian. Bukanlah kalian itu anak-anak kecil di pandangan kami. Anak baru kemarin sore, yang ditekankan untuk mengikuti manhaj katanya manhaj pondok tidak di sini kita beribadah kepada Allah tidak ada yang istilahnya manhaj pondok ataupun manhaj dari ma'had kita yang harus seragam, harus sesuai dari pembina sampai ke bawah tidak. Yang jelas mempunyai dalil maka kita mengikuti dalil. Maka yang rajah wallahu a'lam bagi saya pribadi dan nanti akan kami berikan hujahnya adalah ucapan yang kedua. Ucapan siapa yang kedua? Ucapan Imam Malik, Al-Auza'i, Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, Said Ibn Musayyib. Apa ucapan mereka? Tidak mengangkat kedua tangan. Seperti itu ya ibadah Allah. Latihan kalian. Hilaf ditulis khilafnya. Sehingga nanti di saat kalian memilih suatu pendapat dan ada yang teriak-teriak di antara kalian, Ya akhi, pendapat ini telah ada salafnya seperti itu. Misalnya kebetulan dalam permasalahan ini bertumburan dengan ulama di zaman sekarang misalnya berselisih dengan Syekh Ibnul Utsaimin atau bahkan Imam Al-Albani, nanti mereka teriak Al-Albani dilawan. Kita mengetahui bahwa permasalahan ini khilaf dari semenjak dahulu. Said Ibnul Musayyib, Imam Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, siapa mereka daripada ulama-ulama kita di zaman sekarang. Alhasil inilah dari tarbiyah untuk mencegah dari permasalahan hulu kepada masyaih, hulu kepada guru. Kita mengajak kepada kalian untuk insaf, untuk tengah-tengah. Diberikan dua pendapat, kemudian diberikan dalil-dalil dari dua pendapat, lalu dipilih mana yang rojeh. Dan kami hanya mengantarkan. Yang rojeh bagi kami ini. Mengikuti kami ahlan wa sahlan. Tidak mengikuti pun, cuman kami tanya. Hatu burhanakum ingkungtum sadikin. Tidak mentang-mentang, ah kan bebas di sini. Saya berpendapat dengan apa yang marjuh tadi. Maka kita ketanyakan mana pendalilan itu kan marjuh tadi. Beristidal dengan hadis yang do'if misalnya. Seperti itu. Maka dari dua pendapat ini Wallahu'alam yang rajih ucapan yang kedua yang tidak mengangkat kedua tangan. Lalu mana pendalilan kita yang merojehkan tidak mengangkat kedua tangan? Pendalilan kita adalah hadis. Yang mana hadis ini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. 152 nomornya sama. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Wa innahu yarfa'u hatta yara bayadu ibtihi. Maka di dalam hadis ini jelas pendalilannya bahwa kata Anas Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya Fisein min du'aihi dalam segala perkara doa di dalam sholat kecuali di dalam sholat istisqo. Apa sholat istisqo? Sholat meminta hujan. Maka di sini Nabi mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Di hadis yang mutafakun alaih di sini Wajah pendalilannya bagi kita yang merojehkan ucapan yang kedua la yarfa yadaihi fi syai'in min du'aihi. Kalimat fi syai'in dari segi i'rab, dari segi ilmu usul, syai'in di sini nakirah. Apa makna nakirah? Bukan makrifah. Di wujud mada tanwin. Maka nakirah itu dengan masuknya tanwin. Maka kaidah di ilmu usul nakirah fi nafi. Karena di sini nafi la yarfa'u tidak mengangkat kedua tangan fi syai'in dalam segala sesuatu. Maka syai'in di sini nakirah di siap nafi la yarfa maka di sini yufidu bihil umum memberikan makna bersifat umum. Maknanya umum dari segala sholat tidak mengangkat kedua tangan di saat berdoa. Kecuali apa? Kecuali yang dikecualikan kambing. Kecuali yang dikecualikan illa fil istisqa, kecuali pada salat minta hujan. Maka di sini masuk dalam doa kunutul witr dan doa kunut nazilah dan semua doa-doa di dalam sholat doa-doa di dalam sholat kunut yang yang disyariatkan ada berapa kunut? Pertama, kunut nazilah di saat kaum muslimin dalam keadaan nawazil, dalam keadaan dibantai seperti dulu dibantai di Bosnia ataupun yang dekat dibantai di di Burma dan juga dulu dibantai di Ambon dan di Poso misalnya maka seperti itu kita melaksanakan kunut nawazil. Dan begitu pun yang kedua kunut al-witr seperti di malam-malam Ramadan kita di sini. Yang ketiga boleh apa tidak Rafiq? Kunut fajr yang terus menerus. Boleh? Enggak. Kenapa? Kan ibadah. Kan baik menyebut Allahumma di fiman hadait. Bukan keburukan. Hmm? karena hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari Anas dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi yang mana dia rawi yang dhaif di Sunan Abi Daud. Maka permasalahan di sini layar fa'yadaihi fi syai'in min du'aihi Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa di dalam salat kecuali istisqa, maka pengecualiannya hanya salat istisqa. Sholat minta hujan. Lalu sholat kunut Twitter nazilah ataupun afwan kunut nazilah ataupun kunut Twitter ada doa di dalam sholat maka tidak mengangkat kedua tangan. Maka telah beristimbat dengan hadis ini dengan tidak mengangkat kedua tangan dari para ulama karena hadis ini mutafakun alaih pendalilannya sangat kuat. Seperti Imam Ibnu Majah di saat Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini, seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini, maka Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini dan menulis bab yang merupakan madhabnya dia, bab mangkana layar fa'iyadehi fil kunut. Kemudian dia memasukkan hadis ini. Maknanya bab tidak mengangkat kedua tangan di saat membaca doa kunut. Dan begitu pun selain Imam Ibnu Majah juga Imam An-Nasai. Bab tarku raf'ul yadain fi du'a fil witr. Lebih jelas lagi Imam An-Nasai. Bab meninggalkan untuk tidak mengangkat kedua tangan di saat doa kunutul witr. Kemudian meriwayatkan sanad di dalam Sunan An-Nasai yang bertemu dengan Anas seperti mutafakun alaih yang lapatnya pun sama la yarfa la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aihi Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangan di dalam berdoa. Dan juga di sana ada jalan dikeluarkan oleh Abdul dari riwayat Ibnu Juraid berkata Ibnu Syihab bahwa Nabi Muhammad SAW layar yarfa fid du'a. Nabi tidak mengangkat tangan di dalam berdoa. Namun hadis ini dhaif. Pertama, periwayatan Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dengan qala. Dan juga Zuhri di sini mengatakan dulu Nabi tidak pernah mengangkat. Imam Az-Zuhri kapan bertemu dengan Nabi? Dia seorang tabi'i lagi. Maka dari ulama al-mu'asirin yang menafikan untuk tidak mengangkat tangan juga yang kami ketahui adalah Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i. Dan meskipun Syekh Mukbil tidak memaksakan namun ini madhabnya. Seperti ucapan beliau di Tuhfatul Mujib. Amar raf'ul yadain fa'inahu min tariq Abdullah ibni Nafi' ibni Abi Al-Umya wa huwa dha'if. Wajah fi musnad Imam Ahmad min hadis Anas walakin asluhu fi sahihain walai safihi rakul Yadin. Panahnu fi syakin min subutiha. Faraf'ul Yadin fi du'a al lai sabi masru. Adapun mengangkat tangan telah datang dari Abdullah ibnu Nafi ibnu Abi Umya tapi dia do'if. Dan datang di Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas namun asalnya dia di hadis sahihain dan tidak disebutkan mengangkat kedua tangan. Kata Syekh, fanahnun fisakin min subutiha. Maka kami merasa ragu dari hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan. Maka mengangkat kedua tangan di dalam kunut Twitter itu tidak disyariatkan. Maka paham ya? Kita rajihkan pendapat yang kedua. Dan ini ucapan Imam Malik, Al-Auza'i, Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, Ibnul Musayyib, dan di zaman kita sekarang, karena kita duduk dengan Syekh Mukbil, kita mengetahui ucapannya, maka yang dohir Syekh Mukbil pun tidak mensahihkan, maka inilah dari ucapan yang rajah. Adapun sekarang bagaimana pendalilan mereka orang-orang yang mengangkat kedua tangan? Butuh dijawab sekarang atau nanti? Hmm? Mau dijawab sekarang atau nanti? Kelihatannya pada capek, pada puasa ya. <laughs> Biar lebih semerlang ingatannya maka kita jawab nanti karena pembahasannya membahas tentang pendalilan mereka yang beristidlal dengan hadis-hadis baik yang sorih ataupun tidak sorih. Maka bantahan-bantahan seperti ini butuh kepada waktu yang panjang dan juga butuh kepada kecermatan dan kejelian. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Kesimpulannya pelajaran kita, apa yang kita dapat? Hmm. Siapa yang bisa menyimpulkan? Permasalahan Raf'ul Yadain. Pertama, Pernah terjadi khilaf di kalangan ulama menjadi dua pendapat. Pertama, mengangkat kedua tangan madhab siapa? Imam Ahmad, ishak Ibn Rahawih, dan Ahlul Ra'i. Dan pendapat yang kedua, Imam Malik dan para salaf yang kami sebutkan dari Said Ibn Musayyib, Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, Al-Auza'i dan yang lainnya. Kemudian kita rojehkan yang mana? tidak mengangkat. Dalilnya apa? Kita telah sebutkan semuanya. Hadis Anas yang muttafaqun alaih. Di mana Anas mengatakan la yarfa yadaihi fi syai'in minad du'a di dalam salat. Nabi tidak pernah mengangkat tangan dalam salat-salat yang ada doanya. Dan salat yang ada doanya kunutul witr, kunut nazilah, doa istisqa, semuanya ada doa. Illa istisqa. Kecuali di, di saat doa istisqa. Maka Nabi mengangkat kedua tangan dan terlihat ketiaknya yang putih. Maka di sini wajah pendalilannya syai'in di sini nakirah fi nafi la yarfa'u fi syai'in min du'aihi. Nabi tidak pernah mengangkat segala sesuatu dalam doanya dikecualikan exception ataupun istisna apa dalam permasalahan kunut witter uh, istisnanya adalah salatul istisqa. Salatul istisqa sehingga permasalahan kunutul witr dan kunut nazilah masuk kepada penafian, tidak pernah mengangkat kedua tangan. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran ini dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada bantahan ucapan mereka yang mengatakan mengangkat kedua tangan Bagaimana jawabannya? Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la